Daniel? ada tiga. Yang pertama, kaum munafikin terus orang orang tua atau orang yang diberi udur terus orang yang diberi amanah untuk menjaga Madinah itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan kalau kita tambah dengan orang-orang yang mereka itu tidak punya uzur seperti Ka'ab bin Malik dan juga dua temannya maka menjadi empat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan ada tujuh orang yang mereka itu mengikat badan mereka di tiang-tiang masjid. Taib qala Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu Walam yadkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ma fa'ala Ka'b bin Malik? Qala rajulun min Bani Salimah, ya Rasulullah. Habasahu Burdah Wan nadharu fi idfaihi. Apa makna idfai kemarin? Apa artinya Sab. kedua sisi atau kedua badannya. Jadi ini adalah ya tentang sombong atau ujub dengan bangga dengan dirinya sendiri. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal bi sama qulta. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Berkata Ka'ab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingatku atau tidak menyebutku. Ini sama saja karena menyebut itu juga karena ingat. Rasulullah tidak pernah menyinggungku, tidak pernah menanyakanku sampai beliau sam, sampai beliau berada di Tabuk. Maka beliau berkata dalam keadaan beliau duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk, "Ma fa'ala bin Malik?" Apa yang diperbuat oleh kabi bin Malik? Qala rajulun min Bani Salimah berkata seorang laki-laki dari Bani Salimah. Siapa kemarin namanya ini? Abdullah bin Unais As-Salami. Berkata Abdullah bin Unais, berkata rajulun min Bani Salimah ini ya ikhwan ada faedah. Ketika menyebutkan keburukan itu tidak disebutkan namanya. Ka'ab bin Malik ketika menceritakan omongan buruk ini nggak disebut pengucapnya di ibham dibuat global faqala rajulun min bani salimah padahal dikasih tahu siapa yang berkata tahu tapi ketika memuji ketika pujian Beliau sebutkan namanya faqala Mu'adz ibn faqala lahu Mu'adz ibn Jabal disebutkan namanya. Ini apa faedahnya? Jadi ketika Ka'ab bin Malik menyebutkan omongan buruk, menukilkan ucapan buruk tentang dia, ini beliau mengibham, tidak disebutkan namanya. Ini sebagai menjaga maslahat. Ini demi menjaga maslahat berkata seseorang. Karena Ka'ab bin Malik tidak ingin hal ini memicu kebencian dan tidak ingin menanamkan kebencian. Dan ini menunjukkan bersihnya hatinya Ka'ab bin Malik. Beliau tidak ada rasa benci dan juga tidak ada dagol, al-ghil, kedengkian di dalam hatinya. Coba kalau ini kita sekarang, zaman sekarang. Kita disinggung dan dicela oleh orang seperti ini. Paling sudah kita umbar di mana-mana. Paham? Kalau orang itu hatinya bersih, maka seperti ini. Sudah nggak perlu dibuat panjang masalahnya. Berkata seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ini menunjukkan Ka'ab bin Malik nggak nggak ingin masalahnya semakin panjang. Tapi kalau orang zaman sekarang jangankan dicela seperti celaannya Ka'ab bin Malik, dicela dengan lebih sedikit dari ini saja paling sudah diumbar kemana-mana. Fulan bilang saya gini gini gini. Fulan bilang saya gini gini gini, pasti sudah diumbar kemana-mana. Paham? Karena memiliki kebencian dan ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik hatinya tidak membenci atau beliau mengedepankan maslahat karena seperti ini enggak ada faedahnya diperpanjang. Ini menunjukkan Ka'ab bin Malik tidak menyimpan dendam tidak menyimpan dendam di dalam hatinya terhadap rojulun min bani Salimah ini. Bayangkan kalau ini adalah kita, kita posisi nggak ikut atau kita posisi absen dalam suatu kebaikan, kemudian kita disinggung seperti ini. Mana fulan? Oh fulan, tersangkut selendangnya dan dia sibuk dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau kamu sendiri digitukan? Pasti sudah marahnya sudah enggak ketulungan. Tapi tidak seperti itu para mukmin-mukmin yang baik. Ka'ab bin Malik tidaklah menyimpan dendam. Faqala rajulun min Bani Salimah di Ibham. Supaya masalahnya tidak semakin panjang. Toh juga enggak ada manfaatnya. Kamu membangun kebencian kepada orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Lagi pula sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, rajulun min Bani Salimah ini dia berkata sesuai dengan pendapat yang ia yakini bahwasanya Ka'ab itu takhalluf dari perang maka dikasih su'don. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim ini di dua-duanya tidak disalahkan. Dua-duanya tidak disalahkan. Adapun Syekh Muhammad bin Ali bin Adam dan juga Al-Imam An-Nawawi maka mengindikasi ini adalah ucapan yang munafikin. Mengindikasi ini adalah ucapan yang munafikin seperti ini karena terlalu tajam dan terlalu runcing menghujam kepada kehormatan seorang mukmin. Apalagi itu adalah Ka'ab bin Malik. Paham masalah ini? Jadi ini faedahnya disembunyikan namanya faqala rajulun min bani Salimah besok-besok kalau kita itu mengungkap suatu permasalahan kalau memang nggak ada kepentingan untuk menyebutkan nama mending diibhamkan saja. Apalagi kalau itu adalah bersifat masalah atau problematika atau itu adalah sebuah konflik mending diibham kalau memang nggak ada maslahat yang menuntut untuk disebut namanya. Fakala lahu Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal membantah, "Bi sama kulta, seburuk-buruk apa yang kamu katakan, alangkah buruknya atau amat buruk apa yang engkau katakan." Wallah ya Rasulullah, malimna alaihi illa khaira. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidaklah mengetahui Ka'ab bin Malik itu kecuali baik, kecuali kebaikan. Dan ini adalah termasuk perkataan yang tepat yaitu menghukumi seseorang dengan sesuai apa yang dia tahu. Itu. Jadi kalau mau memuji atau mencela, ini digantungkan sesuai yang saya tahu. Karena kita nggak tahu hakikat apa yang ada dalam diri seseorang. Makanya kalau kita itu kalau disyariatkan kalau memuji orang suruh bilang apa? Nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Itu adabnya. Kalau kamu memuji kawanmu, disuruh bilang nahsibuhu kadzalik. Wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'ala ahada. Jadi jangan bilang fulan baik. Dalamnya juga baik. Kita nggak tahu. Kadang seseorang memiliki keburukan yang tidak kita ketahui. Maka hendaknya menggantungkan pujian maupun celaanmu itu sesuai dengan apa yang kamu tahu ma alimna alaihi illa khairu. Kami nggak tahu Ka'ab bin Malik itu kecuali berada di atas kebaikan. Nah, ini ini muji yang tepat. Kami tidak mengetahui Oh, nggak pernah nggak pernah ketahuan Ka'ab bin Malik itu berbuat buruk ya Rasulullah. Jadi kita nggak bisa katakan beliau buruk, gitu loh. Dan ini termasuk dalil hukum dengan dohir. Menghukumi seseorang itu dengan dohirnya. Kalau dohirnya tatoan, dohirnya buruk, dohirnya melakukan bidak, ya kita hukumi jelek. Gimana? Oh, dohirnya jelek. Kalau dohirnya bagus, sholat, rajin, ya kita hukumi bagus. Adapun ternyata hakikatnya jelek, Allahu alam. Jadi ini namanya hukum dengan dohir menghukumi seseorang dengan dohir dan itulah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menghukumi dohir. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah. Maka ucapannya Mu'ad bin Jabal ini sudah sangat tepat. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya terdiam dan tidak mengutakan dan tidak mengatakan apa-apa. Qala fa bainama huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bi Maka di saat seperti itu, nama, di saat beliau dalam keadaan seperti itu, jadi di tengah-tengah lagi rame-ramenya antara rojulun min Bani Salimah dengan Mu'ad bin Jabal berdebat tentang kabi bin Malik, ternyata Rasulullah akhirnya mengalihkan pembicaraan. Tak kala beliau berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat seseorang mubayyidun yang menampak putih, mubayyidun. Nampak putih maknanya itu dari kejauhan. Ya Yazulu bisarab yang hilang atau memecah fata murgana Asarab artinya adalah fata murgana Tahu apa fata murgana? Daniel? Hah? Fata murgana itu apa? Apa lek fata murgana itu lek? Kalau kamu di jalan aspal kemudian lihat jauh nanti ada kayak air gini, goyang-goyang gini, itu namanya fata morgana. Jadi bayangan di kejauhan, kemudian kayak ada air yang bergoyang ke atas, atau ada asap, itu namanya atau seperti asap itu namanya fata morgana. Dikira nampak kayaknya ada air padahal nggak ada apa-apa, itu namanya fata fata morgana as Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang memecah patah morgana. Maksudnya patah morgana yang ber, bergoyang tadi dipecah dengan ada bayangan putih. Ada bayangan, ada bayangan putih. Nampak dari kejauhan, oh siapa itu? Ya Ada orang itu. Nah itu. Fakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah pun meneliti dan matok pandangannya kepada orang tersebut dan beliau mengatakan kun Abu Khaisamah. Semoga saja Abu Khaisamah. Semoga saja ajak ke belakang saja. Ajak ke belakang di Taruh di Abinya di Pak di sana. Ajak, ajak muri. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun Abu Khaisamah. Jadilah pakai pakai ibarat kun jadilah maksudnya semoga atau kalau bahasanya kita ini pasti Abu Khaitamah gitu loh. Pasti Abu Khaitamah ini. Atau Rasulullah berharap semoga saja Abu Khaitamah. Jadilah Abu Khaitamah. Itu maknanya, paham? Jadi ketika Rasulullah dan juga Mu'ad bin Jabal dan tadi orang tadi sedang membicarakan Ka'ab bin Malik, ada yang memuji, ada yang mencela, tiba-tiba Rasulullah melihat orang di jauhan. Siapa itu ya? Ah. Semoga Abu Khaitamah. Pasti Abu Khaitamah. Nah, gitu. Akhirnya Fa'idha huwa Abu Khaisamata al-Ansari. Maka tiba-tiba saja idha di sini adalah hujaiyah. Tiba-tiba saja betul, memang betul. Ternyata Abu Khaisamah al-Ansari. Abu Khaisamah namanya adalah Sa'ad ibnu Khaisamah. Abu Khaisamah namanya adalah Sa'ad ibnu Khaisamah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah ketika sedang duduk-duduk di Tabuk, Abu Khaisamah datang. Kenapa ceritanya? Apa ceritanya kemarin Abu Khaisamah? Beliau keting ketinggalan jadi nyusul. Abu sama nyusul. Ini suaranya kedengar dari atas, di atas. Kedengaran. Karena kadang nggak masuk. Faidahu Abu sama Al-Ansari. Kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya Abu sama ketinggalan ketika beliau pulang dari pekerjaannya sampai rumah disambut dengan dua istrinya. Jadi satu rumah. Akur, dua istrinya. Masing-masing menyiapkan apa? Arish, yaitu tempat untuk bersantai. Dan juga hidangannya, masakannya sudah disiapkan. Maka Abu Khaitama bilang, mana Rasulullah? Rasulullah berangkat. Hmm. Rasulullah dan kaum muslimin berada di dalam penderitaan dan jihad. Sedangkan Abu Khaitama mau santai-santai seperti ini di rumah dengan dua istrinya dan dengan makanan dan juga di bawah. Tempat yang teduh ini enggak adil. Ini enggak enggak layak ini. Saya berangkat. Akhirnya beliau mengambil perbekalan dan juga beberapa kurma dan akhirnya berangkat menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin yang baik itu merasa enggak layak kalau dia itu tidak seperti kawan-kawannya. Kawan-kawannya sedang berjihad, kawan-kawannya sedang bersusah payah, dia mau enak-enakan. Ini enggak pantas. Ah, paling enggak merasa dan juga peduli dengan kawan-kawannya. Kamu makan enak, kawanmu makan seadanya. Masa seperti ini pantas? Enggak pantas. Jadi minimal itu ingat sama kawannya, dibawakan, disisakan, dibagi, supaya merasakan suka dan duka dijalani bersama, dilewati bersama. Itulah namanya teman yang baik. Faidahu Abu Khaidamah Al-Ansari. Qala wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina zaul munafiqun. Abu Khaidamah adalah seseorang yang beliau itu bersodakoh dengan satu sok tamer. Satu sok itu berapa? Berapa lek? Satu sok itu empat mut. Ya lek, satu mut itu satu genggam tangan, dua dua tangannya satu genggam namanya satu satu mut. Kalau satu sok empat mut berarti empat cakupan ya. Satu sok itu empat cakupan tangan. Kalau satu mut itu satu cakupan. Diingat lagi. Ucapan ini tasad tasaddaqa ini adalah mudroj. Ini adalah ucapannya rawi, bukan ucapannya Ka'ab bin Malik. Ucapan di keterangan ini bukan dari Ka'ab bin Malik, tapi dari seorang rawi. Dan nampaknya adalah Zuhri yang mengidroj seperti ini namanya mudroj. Dalam ilmu hadis ini namanya mudroj. Sisipan. Sesuatu yang bukan hadis kemudian disisipkan di tengah-tengah hadis ini namanya mudroj. Paham? Itu namanya mudroj. Jadi ini bukan ucapannya Ka'ab bin Malik, tapi ini adalah ucapannya rawi, yaitu wala alam adalah Az-Zuhri, itu yang dikatakan Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Abu Khaidama ini adalah seorang yang kasot dakoh bisa istamer, yang sodakoh dengan satu sok tamer ketika di ketika dicelahi lama zahu dilecehkan lama zah itu lames sama hames lames itu adalah melecehkan dengan ucapan kalau hames itu adalah melecehkan dengan ditiru perbuatannya ditiru dengan gerakannya wailul likulli humazatil lumaza iya atau enggak kebalik lames itu dengan dengan ucapan kalau hames itu dengan perbuatan ditirukan. Lalam itu kalau nggak kebalik. Lames itu dicela. Oleh orang-orang munafikin, yaitu orang munafikin itu mencela sebagaimana di dalam surat At-Taubah alladzina yalmizuna al-muttawi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Jadi Ketika ada perintah untuk sodako, orang-orang mukmin mereka bersodako. Ada yang bersodako dengan banyak sekali, sebagaimana Abdurrahman ibnu Auf. Sodako dengan sampai banyak sekali. Maka kata orang munafikin apa? Ah ini ria. Kalau ada sodako banyak dikatakan ah oh, ria ria ria. Jadi Orang munafik ini tuh cuma tukang komen tok dari jauh. Yo nggak ikut sodakoh tapi ikut komen. Ini loh jeleknya. Jadi dia cuma nonton tok orang munafik ini. Ada orang sodakoh bawa banyak. Uria. Uria. Tapi nggak nggak kira-kira sama kawannya kawannya sendiri. Uria ria itu muroi muroi. Nanti ada yang bawa sedikit. Yaitu ini Abu sama. Bawa cuma satu sok. Alah itu enggak. Allah wa rasulahu lagoniyan an sadaqati hadza katanya. Rasul Allah dan Rasulnya nggak butuh. Kok sak menutok geopo? Cuma segitu saja. Buat apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala marah dan mencela mereka. Orang melok soda, kau melok komen. Soda, Sodako akeh, kau banyak katanya ria. Soda kau sedikit katanya enggak. Enggak, ber, enggak berpengaruh. Ini loh munafikin ya kawan jeleknya. Jeleknya sifat nifak. Hanya bisa cuma komen. Dan serba salah. kau banyak katanya ria. kau sedikit katanya gak dibutuhkan, gak bermanfaat. Terus siapa No terusan. Terus ngapain terusan? Tapuk sandal saja mulutnya. Munafikin ya. Munafikin itu pantasnya ditapuk sandal mulutnya. Cuma zaman dahulu dijaga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah nggak ingin fitnah. Dibiarkan sama Rasulullah. Wa illa sudah tahu semuanya siapa munafikin. Tapi tidak dibunuh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menjaga tidak fitnah manusia tidak mengira Rasulullah membunuh para sahabatnya karena mereka menampakkan iman. Wa illa dari ucapan, dari tingkah laku, dari perbuatan munafikin itu sudah jelas kelihatan. Dari gaya berbicaranya, dari bentuk pembicaraannya, wala ta'rifannahum bi lahnil qaul kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti kelihatan. Ini tentang Abu Khaitham al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang dimaksud dalam ayat Alladzina yalmizun al-muttawiin. Al-muttawi di sini adalah Abdurrahman ibn Auf. Walladzina la yajiduna illa judan dan orang-orang yang mereka itu sodako yang tidak mendapatkan kecuali semampu mereka. Dan bayangkan seorang yang sodako, seorang yang memberi satu juta tapi punya harta dua juta, sama orang yang sodako lima ribu tapi cuma punya uang lima ribu itu saja. Banyak mana? Saya tanya. Ada orang memberi kamu 50 ribu. Sama ada yang memberi kamu 1 juta. Orang yang memberi kamu 1 juta tadi punya uang 10 juta. Kemudian orang yang memberimu 50 ribu tadi adalah cuma itu tak uangnya. Banyak mana? Banyak yang memberimu 50 ribu itu tadi. Karena dia telah memberikan sepenuh hati sepenuh yang dia miliki. Telah dia berikan semua dan telah dia korbankan semua. Adapun yang memberi satu juta tadi, dia masih punya banyak uang. Itu ya ikhwan. Karena itu walladzina la yajiduna illa judahum kata Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sedikit tadi, hanya satu sok, hanya empat mut tadi, itu sudah sepenuh hati dia, sudah sepenuhnya apa yang dia miliki, sudah maksimal dari pengorbanannya dan itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala pengorbanan yang maksimal. Bahkan sampai seandainya nggak nggak sodako apa-apa. Kalau memang dia sudah tulus, sebagaimana yang kemarin menangis pulang dalam keadaan menangis karena dia nggak punya kendaraan untuk perangkat perang. Ini dia nggak punya apa-apa, tapi dia mengorbankan niatnya. Dia sudah sodako dengan niatnya, dengan ketulusannya. Ini sangat berharga sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakallah Ka'ab bin Malik, maka berkata Ka'ab bin Malik, "Falamma balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani Basri. Maka tatkala katakan Ka'ab Malik, maka tatkala sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah sudah mengarah pulang, tawajjaha mengarah qafilan dalam keadaan untuk pulang. Sudah mulai pulang. Beliau ditabuk sekitar 20 hari. Atau beliau menempuh perjalanan ke Tabuk sampai pulang itu semuanya totalnya ada 20 hari. Maka beliau pulang di Ramadan. Berangkatnya di bulan Rojab, pulangnya di bulan Ramadan. nah beliau mukim di sana 20 hari. Nah, di sananya, di Tabuknya selama 20 hari. Menyelesaikan banyak urusan. Selama 20 hari. Dan ini sebagai dalil bahwasanya berita pada saat itu juga menyebar, walaupun nggak ada telepon, walaupun nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, tapi berita menyebar. Karena banyak dari kalangan para tujar yang berlalu lalang ke sana kemari dari Madinah ke Syam. Maka berita pun menyebar. Karena itu kata Ka'ab bin Malik falamma balagoni tatkala sampai kepadaku dari siapa? Dari para pembawa berita. Kala sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai pulang dari Tabuk, sudah berjalan mengarah ke Madinah. Hadoroni basti. Aku dihinggapi rasa gelisah mulai datang. Bastun adalah kegelisahan yang sangat. Innama ashku basti wahuzni ilallah. Wa alamu minallahi ma ta'alamun bastun adalah kegelisahan yang sangat. kuat. Tuh Rasulullah sudah pulang. Apa ini yang besok tak ketika kalau beliau sampai Madinah apa yang akan saya jawab. Jadi mulai dihantui dengan kegelisahan dan gundah gulana. Karena beliau tidak hadir dalam perang Tabuk, maka beliau pun hadarani pasti. Ketika Rasulullah mau pulang, saya tahu bahwasanya beliau mulai pulang, aku mulai dihantui rasa gelisah. Dan ini ikhwan menunjukkan seorang itu peduli, seorang mukmin itu peduli dengan perbuatannya, kalau orang munafikin nggak peduli, nggak sedih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kalau orang munafikin selama mereka tahan loh mereka bersenang-senang. Makanya kemarin saya bilang berjoget ria, maksudnya bersenang-senang. Farihal Nabi Makadim khilafah Rasulillah wa karihu ayujahidu bi amwalim wa anfusihim bisa sabilillah. Itu orang munafikin. Jadi mereka nggak sedih sama sekali, bahkan senang, guyonan. Ini loh bedanya orang mukmin. Orang mukmin itu kalau melakukan dosa itu takut wajil. Walladina yu'tu nama adau. wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun itu sifatnya seorang mukmin kalau melakukan dosa, melakukan kesalahan itu takut, sedih, malu. Kalau orang munafikin enggak, biasa saja, kayak enggak punya dosa kemarin. Enak saja, senyum-senyum, tertawa ke sana kemari, keliaran kemana-mana, kayak enggak ada dosa. Ini bedanya. Kalau seorang mukmin punya malu, punya rasa takut, punya rasa gelisah, Hadoroni pasti, mulai cemas. Nah, itu. Bastun adalah cemas. Yang arti yang paling pas. Hadoroni pasti, aku mulai dihantui rasa cemas. Ini kalau anak-anak santri mau ditulis dan diterjemahkan dengan sebaik-baik dipilihkan kata yang terbaik latihan terjemah. Nanti disetorkan kalau sudah selesai semuanya, insya Allah disetorkan. Terjemahan kisahnya Kaab bin Malik. Nanti yang paling bagus setelah tak edit, insya Allah nanti akan kita cetak jadi buku. Kisahnya Kaab bin Malik. Ditulis, diterjemahkan yang bagus. Kalau santrinya Alustad Abu Fawaz dilatih untuk nerjemah. Jadi ada apa-apa disuruh nerjemahkan, apa disuruh nerjemahkan. Biar bisa. Biar biar bisa latihan. Hadarani pasti, aku mulai dihantui rasa cemas. ada Fatafiktu Karul kadzib. Aku pun mulai terbetik dalam diriku untuk berdusta. Waduh, Rasulullah mau pulang. Apa ya enaknya ya? Masa aku dusta? Pakai alasan apa aku besok? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Fatafiktu atadakarul kadzib. Aku pun mulai, aku pun spontan. Mengingat dan terbetik dan terbesit dalam benakku untuk berdusta. Lihat syaitan ya ikhwan. Syaitan keinginannya untuk menergelincirkan manusia itu nggak terhenti. Kaab bin Malik sudah dijerumuskan untuk tidak ikut perang dan mau dijerumuskan lagi untuk berdusta. Seandainya ini benar-benar terjerumus dalam dusta akan hancur dan akan binasa selama-lamanya Kaab bin Malik. Lihat. Lihat bagaimana Kaab bagaimana syaitan bagaimana jiwa membetikkan dan membisikkan dan menyuarakan keburukan ke dalam seseorang, mengajak untuk buruk. Lihat jiwanya Ka'ab bin Malik. Padahal beliau adalah seorang sahabi jalil, tapi juga masih terbetik yang namanya jiwa ya kawan. Semua orang kecuali yang diberi, diberi isma oleh Allah Subhanahu wa taala enggak akan lepas dari suara-suara dan bisikan-bisikan jahat dari jiwanya. Bagaimana dikatakan Ka'ab di sini Fatafik itu ada dan tadkarul kadib. Aku hampir saja, aku mulai, aku spontan. Mengingat-ingat, membetikkan dalam diriku untuk berdusta. Ini sebagai dalil bahwasanya syaitan gak akan pernah berhenti untuk menghancurkan manusia. Sudah dihancurkan Ka'ab bin Malik. Sudah ditergelincirkan untuk tidak ikut perang. Kedua kalinya juga mau dihancurkan dengan berbuat dusta. Karena itu hendaknya melawan diri sendiri, melawan syaitan. Jangan ditaati syaitan kalau kamu taati, dia akan menghancurkanmu berkali-kali. Tidak akan puas untuk menghancurkanmu sekali, tapi dia juga akan menghancurkanmu berkali-kali. Itulah syaitan. Fatafiktu atadhakkarul kadib. Dan ini juga sebagai pelajarannya ikhwan. Seseorang itu menutup dosa jangan dengan dosa yang lain. Kamu itu menutup dan juga menyelesaikan satu kesalahan jangan diselesaikan dengan kesalahan yang lain. Ini akan menghancurkanmu. Kesalahan itu hanya sekali saja. Jangan diselesaikan dengan kesalahan yang lain. Ini. Kalau kamu sudah terjatuh dalam satu kesalahan, ya wis, Allah. Tapi jangan diselesaikan. Jangan ditutup, jangan diselesaikan dengan kesalahan yang lain lagi. Kamu akan hancur, kamu akan binasa. Hendaknya seseorang itu menutup kesalahan dengan taubat. Salah ya salah, tapi yang ya, segera taubat. Jangan ketika salah itu malah dibela-bela, malah mencari pembelaan, mencari alasan ke sana sini, tambah belok-belok, tambah ke sana kemari nggak jelas, tambah binasa. Kesalahan itu hendaknya ditutup dengan taubat yang baik, dengan pengakuan yang baik. Jangan kesalahan itu diselesaikan dengan kesalahan yang lain. Ini nggak akan mengobati. Kesalahan itu hanya bisa diobati dengan taubat. Kesalahan itu hanya bisa diobati dengan istighfar. Kesalahan itu hanya bisa diobati dengan mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para hambanya yang soleh. Kalau kesalahan kamu obati, kamu tutup dengan kesalahan yang lain, itu nggak akan menyelamatkanmu, akan semakin membuatmu binasa. Ibaratnya gali lubang tutup lubang. Kamu salah, untuk menutupi kesalahanmu, kamu cari kesalahan yang lain. Seperti itu terus, akhirnya tambah semakin binasa. Maka cukup sekali saja ya ikhwan kalau salah itu jangan ditutup dengan kesalahan yang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrotain. Seorang mukmin yang baik tidaklah tersengat dalam satu lubang dua kali. Ini seandainya Kaab kalau dusta, tersengat dalam satu lubang dua kali. Wis gak nane wis gak melok perang Tabuk, ape berdusta mana, tambah hancur, tambah hancur. Maka seorang mukmin jangan sampai tersengat dalam satu lubang dua kali, dalam terjatuh dalam satu kesalahan berkali-kali. Agar barang siapa yang berusaha menutupi dosanya dengan dosa yang lain, gak akan bisa, gak akan bisa. Kamu gak akan pernah bisa lari dari dosamu. Dosa itu hendaknya ditaubati, gak bisa ditutupi, gak bisa dicarikan alasan. Gak bisa dicarikan pembela. Seluruh manusia mau membela kamu gak berguna. Kalau kamu sudah kalau kamu salah. Dicamkan betul. Anak-anak pendidikan yang edukasi pendidikan mental yang sangat bagus. Kab bin Malik. Kalau kamu salah jangan mencari pembelaan. Siapapun membela kamu, mau masyayikh, mau para guru, mau semuanya orang di muka bumi ini nggak akan bisa membantu kamu dalam salah. Yang bisa membantumu ketika salah hanyalah jujur, hanyalah mengaku, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya obat kesalahan. Gak ada lagi obat yang lain. Kesalahan itu gak punya obat kecuali hanya satu yaitu taubat. Fatafiktu karul kadit maka aku pun mulai atau spontan. Tafiko itu maknanya fa'alus syuruk mulai atau spontan karul kadit. Wakulu dan aku katakan bima. Manya pendek karena ini adalah maistifam kemasukan huruf jar, maka dibuang alifnya. Bima akhruju min sakhatihi goda dengan apa ya sekiranya saya bisa keluar, saya bisa selamat dari kemurkaannya Rasulullah SAW alaihi wasallam besok. Di sini Syekh Muhammad Ibn Ali bin Adam mentafsirkan godan di sini maknanya adalah pada hari kiamat. Jadi jadi dengan apa ya saya bisa selamat pada hari kiamat nanti? Dan bisa juga maknanya adalah besok. Bisa dengan apa ya saya sekiranya besok ini selamat kalau Rasulullah datang? Apa yang saya bilangkan? Itu. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Selamat di dunia atau selamat di akhirat. Kalau ini adalah keinginan untuk selamat, mencari keselamatan di akhirat, maka ini termasuk langkah yang benar. Paham? Ini termasuk langkah yang benar. Jadi orang itu memikirkan apa ya, dengan apa kiranya aku bisa selamat nanti? Aku sudah melakukan dosa ini. Dengan apa kiranya aku nanti pada hari kiamat akan lolos, akan meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk upaya yang benar. Ini termasuk upaya dan usaha yang benar kalau ini adalah maknanya godan pada hari kiamat. Karena Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Disuruh untuk mempersiapkan jawaban pada hari kiamat nanti apa? Ini. Tapi kalau ini adalah niatnya adalah untuk selamat di dunia, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini termasuk langkah yang salah dan ini termasuk masih sambungan dari fatofik tu adalah karul kadib termasuk was was setan tadi. Paham bedanya? Kalau ini maknanya adalah ingin selamat pada hari kiamat maka ini termasuk keinginan yang benar. Tapi kalau ini adalah keinginan selamat besok di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia maka ini termasuk keinginan yang salah dan ini termasuk Bertikan dan bisikan syaitan tadi pengen dusta dan juga saya pengen lari. Apa nanti yang bisa menyelamatkan saya? Pakai alasan apa yang sekiranya saya bisa lolos? Di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia besok. Ketika Rasulullah pulang. Paham penjelasan ini? Paham bisa membedakan dua makna ini? <clears throat> Karena ini Syekh Ahmad bin Ali bin Adam mengatakan Godan ini pada hari kiamat. Dan ini saya cari di Fathul Bari nggak ada. nggak ada penjelasan tentang ini. Jadi kita bawa kepada dua makna tadi. Kalau memang ini maknanya adalah selamat di dunia, maka ini termasuk masih keinginan yang dibisikkan syaitan sepaket dengan keinginan dusta tadi. Saya mulai mengingat dusta dan mencari-cari alasan dengan apa saya bisa lolos dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok. Nah gitu loh, paham? Dan ini sebagai dalil bahwasannya seseorang tidak ada gunanya ikhwan kamu itu selamat di dunia tok. Sebagaimana Kabir Malik nanti akan bilang, saya kalau cuma selamat di depanmu ya Rasulullah, saya nggak merasa aman. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui saya dan Allah akan menurunkan wahyu. Jadi nggak ada gunanya selamat di dunia. Makanya dusta itu nggak akan menyelamatkan. Beralasan dan beralibi ini tidak akan menyelamatkan seorang hamba, hanya menyelamatkan sebentar saja, yaitu cuma di dunia. Maka keselamatan di dunia dan kehancuran di akhirat ini hakikatnya tidaklah menyelamatkan. Gak ada gunanya kamu selamat dalam pengadilan dunia karena pengadilan akhirat tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu sebagaimana pengadilan di dunia. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan faedah yang sangat bagus sekali. Kenapa pengadilan akhirat itu nggak bisa ditipu, nggak bisa dimanipulasi? Karena pengadilan akhirat itu memenuhi dua syarat keadilan. Dua syarat keadilan pengadilan itu ada dua. Tamamul ilm dan tamamul kudroh. Kesempurnaan pengetahuan dan kesempurnaan kudroh, kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat. Apa ayat ya? lihat, Yang jelas dua itu. Syekhul Islam menyebutkan itu. Tamamul ilm dan tamamul kudroh. Kalau pengadilan dunia, kenapa bisa dimanipulasi? Karena lemah dari satu, dua, satu atau dua ini. Tamamul ilm, kurangnya maklumat, sehingga bukti atau saksi kurang, sehingga bisa dimanipulasi. Saksi sudah bilang ini bulan mencuri, atau bulan berbuat salah, berbuat zina, tapi ah, enggak bisa dimanipulasi sama pak pengacara, enggak, enggak akhirnya enggak tegak, saksinya kalah. Atau saksinya sudah, bayina sudah, Kesempurnaan ilmu sudah ada, tapi tamamul kudrohnya nggak ada, hakimnya nggak berani. Misalnya dibeli atau disuap. Saksi sudah menang, bukti sudah tegak, tapi hakimnya nggak berani. Akhirnya nggak jadi tegak keadilan. Makanya tegaknya keadilan dalam pengadilan itu harus ada dua syarat tamamul ilm dan tamamul kudroh kedua-duanya terpenuhi pada Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya terpenuhi di akhirat Tamamul ilm. Seseorang nggak bisa beralasan, nggak bisa berhujah, nggak bisa beralibi di akhirat nanti. Ya, ya Allah aku gini-gini nggak, nggak berguna. Karena Allah maha tahu atas segala sesuatu. Dan Allah juga maha mampu. Seseorang nggak ada yang menakut-nakuti Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang bisa mencegah dan menghalangi Allah dari mengeksekusi dia atas kedolimannya. Maka pengadilan akhirat itu adalah seadil-adilnya pengadilan karena sempurnanya dua tadi. Adapun pengadilan di dunia kelemahannya, cacatnya adalah kalau nggak tamamul ilm, ya tamamul yang nggak nggak ada kudroh atau nggak ada dua-duanya. Sudah saksinya bisa dibeli, digelontorkan uang, saksi sudah diam. Atau hakimnya dikasih uang, sudah nggak bisa lagi, nggak bisa bilang apa-apa. Akhirnya banyak tidak adil dalam pengadilan dunia karena luputnya dalam dua hal tadi. Ini faedah dari Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Beliau menyebutkan ayat kalau nggak salah dalam surat Iqra atau dalam surat Al-Balad. Saya masih lupa, mau ingat-ingat nanti lama. Paham tadi ya, kawan? Kita di faedah. Ingat betul. Kunci keadilan dalam pengadilan itu ada dua, tamamul ilm dan tamamul putra. Harus bayinahnya harus lengkap dan juga kemampuan hakimnya harus maksimal. Percuma bukti lengkap, hakimnya nggak berani. Atau hakimnya berani tapi buktinya nggak lengkap, kalah. Nggak bisa, nggak tegak keadilan itu. Karena itu ini sebagai faedah dalam bima ahluju min sahotihi godan bisa sahotihi yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ini yang lebih dohir makanya saya tadi bilang apa alasannya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam mentakwil godan ini adalah pada hari kiamat karena kalau min sahotihi godan pada hari kiamat di sini harus Allah karena hari kiamat Rasulullah nggak ada hak untuk marah-marah kepada umatnya. Karena ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan domir di sini dohirnya adalah kembali kepada Rasulullah, maka walau alam yang dohir ini adalah ini termasuk was-was kebatilan yang terbetik dalam diri Ka'ab ketika beliau ingin berdusta dan juga ingin mencari alasan supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah besok ketika pulang. Kalau astain waladali dzalika kulladzi ra'yin min ahli dan saya pun meminta tolong atas hal itu semua orang yang memiliki royu semua orang yang berpengalaman dari keluarga saya. Tanya semua sama kap, piye iki, piye iki, gimana ini? Gimana ini saya ini? Saya nggak ikut perang gimana ini? Besok Rasulullah mau pulang ini gimana ini? Panik, kalut. Mulai bingung. Ka'ab bin Malik Padahal ya kawan, masalah ini sebenarnya apa? Kan gampang tuh sebenarnya. Kok salah? Ya wes salah ya karena gampang saja, simpel saja, taubat. Tapi ya inilah namanya orang kalau sedang lagi panik, lagi kalut, lagi bingung. Akhirnya bertanya semua kepada keluarganya ditanyai eh, semua gimana ini besok gimana besok. Padahal apa jawabannya? Sama jadi kalau ditanya gimana jawabannya? Oh sudah salah, nggak ikut perang, ya sudah tinggal bilang apa adanya dan jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya ketika panik, orang kalau panik itu ya kadang akal itu kadang hilang, rasionalitas berkurang, akhirnya bingung, akhirnya bingung. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya yang diajak musyawarah itu adalah yang punya rokyu, pula di rokyen, orang yang pengalaman. Kamu ngajak musyawarah anak-anak kecil, gak paham apa-apa. Buat apa? Seperti pemilu itu loh, diajak milih presiden anak-anak semuanya dia apa namanya orang-orang yang gak paham diajak semua dimintai suara, ya rusak. Nggak masuk akal sama sekali, nggak logis. Ide ideologi pemilu itu nggak nggak masuk akal. Tapi tapi orang Indonesia segini banyaknya padang lalai semua. Padahal itu adalah acara yang nggak logis, nggak masuk akal. Kok ada menentukan pemimpin kok diajak semua orang? Yang nggak paham, yang yang paham ditanyai semuanya, dimintai pendapat semua. Ini namanya awur-awuran, ini ngajak ngawur. Karena itu musyawarah itu dengan kulladhi ro'yin yang memiliki ro'i, yang memiliki pengalaman, yang memiliki kapabilitas. Jangan semua orang diajak, jangan semua orang ditanya, jangan semua orang dimintai pendapat dan suara. Falam kilali, maka tatkala dikatakan kepadaku, jadi tadi pokoknya semenjak Rasul, semenjak Ka'ab bin Malik dengar Rasulullah sudah mengarah pulang, wah sudah panik gak karu-karuan. Selama Rasul perjalanan dari Tabuk ke Madinah, Kaab ini panik. Tidurnya nggak nyenyak. Dihasut dengan mimpi-mimpi buruk. Tak lagi lelap di dalam tidurnya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Falamma kila tatkala dikatakan kepadaku, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad adalla qadiman Rasulullah sudah datang. Abdullah maknanya sudah datang. Maka zaha anil batil. Zaha mana zala sirnalah seluruh kebatilan tadi. Jadi semenjak Rasulullah dari Tabuk sampai ke Madinah, Kaab itu masih mikir-mikir terus piye, piye, kalau kalau berat. Ketika dikatakan Rasulullah sudah pulang, wes hilang semua pilihan, hilang semua opsi, sirna semua semua opsi, tinggal hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala dan tinggallah kejujuran sebagai pilihan terakhir Padahal kejujuran adalah pilihan pertama seharusnya. Tapi terkadang seseorang itu karena pasrah menjadikan pilihan awal kadang dijadikan sebagai pilihan terakhir. Maka ini pelajarannya, kejujuran itu adalah pilihan paling awal dan pilihan paling akhir, tidak ada yang lain. Tidak ada pilihan lain selain jujur. Makanya ya kawan, kita harus belajar terdesak dalam kondisi apapun jangan coba-coba untuk memikirkan untuk dusta. Gak akan berguna. Latihlah dirimu, latihlah diri kita. Sesulit apapun, dihimpit kesulitan seberat apapun, jangan pernah untuk pulang kepada selain kejujuran. Karena kejujuran adalah rumahmu yang abadi. Rumah pertamamu sekaligus rumah terakhirmu. Kamu gak bisa pulang kepada selainnya. Seandainya kamu pulang kepada yang lain, kamu pun akan tetap merindukannya. Itulah kejujuran. Dan mulai disinilah, inilah masa-masa yang paling kritis dari seluruh kisahnya Kaab bin Malik ini. Ini yang paling kritis. Karena dari sinilah akan ditentukan nasibnya Kaab bin Malik selanjutnya. Pilihannya cuma dua, jujur atau dusta. Nah ini masa-masa yang paling sulit. Masa-masa yang paling kritisnya Kaab bin Malik adalah di sini. Diuji. Jujur atau dusta. Tinggal dipilih. Ini ikhwan. Karena itu Masa-masa yang paling kritisnya Ka'ab bin Malik adalah untuk menentukan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi beliau taufik. Ini semua adalah dari Allah. Allah selamatkan. Allah pilihkan. Allah berikan taufik kepada Ka'ab bin Malik untuk memilih dan pulang kepada rumah aslinya yaitu jujur. Tidak ada cara yang lain. Ini insya Allah besok akan kita ulang lagi. Falam qila inna Rasulullah qad adalla qadiman Sejak Rasulullah pulang dari Tabuk, Ka'ab bin Malik dihantui rasa takut dan rasa gelisah, rasa cemas.